إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء الفاتحة Fatihah kagem Muhammad Hadik, Mahfudillah Putra Yofi dan Mbak Solihah Dipun akikoi Mugi-mugi barokah akikoh Barokah Fatihah Barokah silaturahim Barokah dongane wong tua lan kanca-kanca dados lare ingkang selamat dunia akhirate tetep imani barokah ngilmuni soleh amali al-fatihah Surah Al-Fatihah Fatihah kangge putrane Gus Anas Jeru ingkang sakmenika kinanjar sakit Mbak Finan mugi-mugi dipun icali sakite dening Allah Subhanahu wa taala. Likashfi ma biha minal amrad wal jinni wasyayatin al-Fatihah. Oh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum. Oh, apa ya? Ini kecewa gara-gara di rumah. Iya, Terus Fatihah malih kangge eh, Bapak Hadi Wiyoto saat menikah sakit datang rumah sakit Bayangkara Semarang Lajeng Suriah Riau Rois Suriah Riau ingkang nembe sedo terus moro sepuhipun Kiai Said Akil Sirot kehaji Haji Abdul Qadir bin Haji Jamil Lahumul Fatihah kangge tiang sepuh kita, leluhur kita, guru-guru kita, kiai kita, konco-konco kita, keluarga lan anak putu kita.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 من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام ببركة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Masing-masing harus bertakwa kepada Allah Perintah kedua Bergabung, berkumpul hatta berjamaah berorganisasi bersama orang-orang yang sadiqi bersama orang-orang yang jujur jujur dalam iman benar-benar iman jujur dalam ilmu disebut kiai ya benar-benar alim berfatwa ya benar-benar menguasai materi menguasai dalil ber, berjubah ia ya, benar-benar suci itu namanya sodiqin ya. orang-orang yang jujur pongkang soleh kumpulono orang bertakwa tapi bergabung mendukung berorganisasi bersama orang-orang yang tidak soleh itu masih salah Sing bener itu kunu ma'as sadiqin. Ya. Itu untuk nah, itu untuk orang umum. Perkara orang itu benar-benar kuat yang tujuannya ngumpuli orang yang belum soleh itu untuk berdakwah, untuk mempengaruhi mereka. Nabi pun diterjunkan di Mekah yang ketika itu kafir Nabi Ibrahim, Nabi Musa pun disuruh ke Mesir Yang ketika itu ada Namrud, ada Fir'aun hmm. Kok enggak wakunum asadiqin Ini awamul muslimin Itu ittaqullah wa kunu Sedangkan rijalul muslimin Kubara'ul muslimin akwiyaul muslimin Abdal Maka terserah Gusti Allah Ditugaskan kemanapun ada yang ke lokalisasi, ada yang kemana-mana. Yang gak kena ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bergabung ikut mendukung kumpulan yang tidak baik. Jelas-jelas di situ visi misinya menentang Islam, menentang ahlu sunnah. Visi misinya bertentangan dengan ajaran para ulama kita bergabung, kita mendukung itu salah kecuali kalau masuk ke sana untuk memperbaiki dan dia memang benar-benar punya kemampuan untuk memperbaiki itu kalau di Quran walatarkanu ilalladzina zalamu fatamassakumun nar Arkanu itu maknanya dari masdar rukun akol mailin. Jangan sedikit pun condong pada orang-orang dolim. Kalau sedikit pun condong nggak boleh, ya apa kalau mendukung organisasinya? Ya apa kalau jadi menantunya? Ya apa kalau jadi bawahnya bawahannya loyal bisa? Itu malah salahnya gede. Jangan sedikit pun condong pada orang-orang fata masa mongko dadi sebabe nyentuh kum ing sira kabeh apa annaru geni neraka kesengsaraan. Nah, tidak boleh mendukung berkumpul orang-orang dolin itu tidak boleh. Nah, condong sedikit pun itu tidak boleh kekerasan sebagai alat itu untuk menapak. Memang, memang masalahnya eh, dia termasuk orang yang khusus rib. Ya. Aja gede-gede. Orang yang benar-benar kuat apa enggak? Kalau sampean sombong, cemplungnya banyu malah sombongnya banyune katut rupane sombong kayak produk-produk kayak Terus begini Terkadang Kelihatan di level bawah itu benar Jadi karena kebetulan yang pengurus organisasi, pengurus partai level bawah itu orang-orang yang nggak ngerti kebijakan atas, nggak ngerti eh, ajaran inti partai atau tujuan inti partai, tujuan inti organisasi yang kadang-kadang itu hanya diketahui oleh orang-orang khusus elit di eh, di partai itu. Terkadang di bawah itu didukung oleh orang baik-baik. Padahal kita tahu entah dari art nya atau yang pernah mengikuti daurahnya sampai daurah tingkat 9 kita tahu benar-benar jahat benar-benar punya tujuan yang bertentangan dengan syara nah, itu di bawah kelihatannya dukung benar tapi sebetulnya karena endingnya salah maka bergabung ke situ juga tetap tetap salah berarti golput besar. Kalau jauh. Golput itu haram. Haram. Iya seribu. Ya milih dan milih tak milih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Nah, Terus wakunum as kita disuruh bergabung dengan para sodikin itu ditegaskan lagi ikuti jalan orang-orang yang senantiasa kembali padaku. Kembali kepada Allah itu pegangannya Islam. Nah, supaya pegangan itu benar-benar Quran Sunnah, maka harus orang yang alim menguasai Quran Sunnah. Supaya dikatakan berpegangan dengan Quran Sunnah, maka orang itu di samping alim harus enggak punya kepentingan. Pokoknya mek kurang golek ridhone Gusti Allah tok. Itu. Nanti orang alim tapi punya kepentingan, tidak dijamin anaba ilayya. Kembali kepada Allah. Atau bening tanpa pamrih tapi goblok. Itu juga enggak dijamin anaba ilayya. Yang boleh diikuti itu man anaba ilayya. Tidak hanya man anaba ilal Quran. Man anaba ilal Quran itu belum tentu ilallah. Tapi kalau ilayya ilallah itu ya, itu mesti Quran, mesti sunnah plus mesti ikhlas. Kalau enggak begitu belum dikatakan ilayya. Nah, golek wong ngono iku lek saiki angel yang jelas-jelas termasuk anak pak ilayah itu ya Imam Syafi'i, Imam madahib Arba'ah itu ya anak pak ilayah. Wali Songo itu anak pak ilayah. Jadi kalau manut manut kono bisa. Wattabi' sabilaman anafa anak Hmm. Kan? Ya ditegaskan lagi salah satu bentuk kita mengikuti sodikin salah satu bentuk kita bergabung dan mengikuti man anaba ilayah itu ada masalah apapun senantiasa kita merujuk pada beliau-beliau fasalu ahlad dikri in kuntum la ahlu dikri itu bisa dimaknai ahli Quran karena adzikru huwal Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami telah menurunkan adzikr ai Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri berarti bertanyalah pada ahlul Qur'an. Kenapa enggak diistilahkan dengan ahlul Qur'an? Kalimatnya dibikin mustarok. Dibikin bermakna ganda. Ya sekalian biar luas bahwa tidak sembarang orang yang menguasai Quran yang menjadi tempat rujukan kita. Itu plus dikir dengan makna yang satunya zikrullah. Ya. Orang yang di samping menguasai Al-Qur'an, ya, ya dia tadabur dan dia senantiasa mengkaitkan hidupnya dengan Allah. Kalau enggak begitu, nanti pemahaman Quran yang dipengaruhi setan Sebab orang yang lepas dikir itu dikuasai setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa lengah dari berzikir kepada Allah yang Maha Rahman, maka kami kuasakan setan atas orang itu. Dan kalau pikirannya, hatinya terinspirasi oleh pengaruh-pengaruh setan meskipun ahli Quran tidak dijamin fatwanya benar, tidak dijamin arahannya benar, tidak dijamin menuntun orang awam benar. Karena eh, dia hanya zikir dalam arti menguasai lafzul Quran tapi tidak zikir dalam arti sebenarnya yakni senantiasa zikrullah menghadirkan Allah dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam amalnya, dalam ilmunya, dalam kehidupan sehari-hari. Terus uh, itu juga dengan bermakna yang satunya ingat orang itu mungkin menguasai Al-Qur'an, orang itu mungkin uh, eh, akan zikiri, tapi mungkin orang itu pas lali, pas pikun Ya nggak bisa dijadikan tempat bertanya nah, eh, Diker sekalian orang yang kuat ingatannya Dobe Sehingga dengan berfirman Fas'alu ahla dikri Itu eh, apa Ahlu dikri itu ya ulama itu berarti Ahlu dikri itu orang yang menguasai Al-Quran karena dikir itu Al-Quran Ahlu dikir itu orang yang senantiasa enggak pedot dengan Allah Para sufi dan sebagainya Ahlul ma'rifat Ahlu dikir itu orang yang kuat hafalannya Dobit, siqoh Bisa akurat fatwanya Nah kalau belum begitu Maka mereka enggak bisa dijadikan rujukan Fas'alu ahla dikri In apa la ta'lamun. Kemudian wala taqfu ma laisa ilmun. Nah, itu kadang-kadang oleh orang di luar NU NO, eh, dijadikan dalil kita itu nggak boleh taklid. Jangan saudara mengikuti sesuatu yang Anda tidak punya pengetahuan tentang sesuatu itu wala taqfu ma laisa ilmun. Padahal atasnya kita disuruh tanya. Padahal atasnya lagi kita disuruh wattabi Sabi laman anaga ilaya, Atasnya lagi kita disuruh bersama mereka wa kunu Apa ayat ini terus kontradiktif? Ayat nomor 12 menyuruh kita bersama para sadiqin. Ayat 13 menyuruh kita mengikuti orang yang senantiasa kembali Allah. Ayat ke-14 menyuruh kita merujuk kepada ahlu zikri. Lantas ayat 15 melarang kita mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentang sesuatu itu. Nah, mereka itu membelokkan begini. Jangan Anda mengikuti sesuatu yang Anda nggak tahu dalilnya. Dikiranya yang namanya ilmu itu mesti berupa berupa dalil. Ilmu itu tidak harus berupa dalil mentah ayat Quran atau bunyi hadis itu. Ilmu itu misalnya sampean tahu si Kiai Fulan ya, itu sejak dulu tidak pernah mencela-mencela, tidak pernah khianat, la la takunu af'aluhu aqwalahu wa la takunu aqwaluhu af'alahu tidak pernah benceng dueng kontradiktif antara ucap dan apa, sikap ya. bertahun-tahun sampean bergaul dengan orang itu bertahun-tahun sampean bertetangga dengan orang itu setiap dawuh mesti benar dan nggak pernah mencela mencela sikapnya keluarganya juga senantiasa bisa dicontoh kalau lantas kita mengikuti dia itu termasuk apa mengikuti sesuatu yang didasarkan il, ilmu karena bertahun-tahun kita tahu ya, jadi ayat ini nggak berbunyi begini walatak fumalai salakabihi dalilun enggak tapi walatak fumalai salakabihi ilmun nah pengetahuan pengetahuan yang membuat kita yang mantap yang membuat kita eh, eh, apa, pengetahuan yang akurat Iya. Lah kalau andai ayat ini kita buat umum baik dalam masalah fikhiyah atau dalam masalah usul ya eh, itu intinya ya begitu itu. Tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita nggak punya ilmu itu elon-elon yang apa ya kayak itu orang mengatakan lihat itu malaikat Jibril pada ikut orang mengakat, mengatakan apa orang eh, ya. itu termasuk walatakumala syarakabian tapi tradisi yang dibangun oleh ahlu sunnah ayo kita ikut ulama ayo kita ikut itu ya. masyarakat itu misalnya kalau kalau di Malang misalnya di lingkungan eh, apa Misalnya jamaahnya Habib Soleh Jamaahnya Habib Soleh itu Senantiasa istiqomah terus Ikuti pengajiannya Habib Soleh Itu karena bertahun-tahun mereka Ngaji dengan Habib Soleh Akhirnya mereka mengetahui Mengakui kualitas keilmuannya Habib Soleh Kualitas kesolehannya Habib Soleh Kalaupun akhirnya mereka mengikuti fatwanya Habib Soleh Meskipun gak memahami dalile itu sudah termasuk laka ilmun. Anda punya pengetahuan yang membuat zaman mantap bahwa itu benar. Hmm, gitu loh. Hmm, tidak harus. Nah, kalau lakabi ilmun itu yang baca kitab tok, yang mlebu swarga sing baca kitab tok. Gak usah baik, gak Terus kalau enggak enggak dimaknai begitu, apalagi terus dia bilang berdasar ayat ini, maka kita dilarang taklid. Taklid itu apa? Mengikuti pendapat orang tanpa mengetahui da dalilnya dasarnya itu menabrakkan ayat ini dengan wattabi' sabila laman anaka ilayya. Tabrakan dengan fasalu ahla dzikri dan itu suudon pada Allah. Suul adab dengan Al-Qur'an menganggap antar ayat itu ta'arud. Nah, saling bertentangan. Terus konteksnya juga sebetulnya eh, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan malai salah kabirimun itu ter, menyangkut masalah asam uwal wal basar tidak semata-mata menyangkut fuad hati atau pikiran dan anda yang dimaksud itu penguasaan dalil maka tidak perlu Quran menyebut asam awal wal basar tapi karena Quran setelah itu menyebut as-sam'a wal fasor pendengaran, penglihatan. Maka yang dimaksud tanpa ilmu eh, apa? Eh, apa yang dimaksud walatafu malaysalakabi salakabi ilmu itu tidak harus menguasai dalil bagaimana memahami dalil bagaimana mentahlil menganalisa dalil eh, andai dengan mata kita dengan telinga kita tahu itu sebagai kebenaran eh, itu sudah eh, ilmu dan nggak masuk apa larangan walatafu malai ilmu dan tidak harus langsung merujuk Quran Sunnah. Nah, masuk Quran Sunnah apa? E, masuk ini sam awal pasal itu mesti terkait dengan apa? Quran Sunnah. Yes, pokoknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi pula Quran ini kan nggak bilang begini. Malaisa bihi hujjatun, enggak. Malaisa bihi dalilun juga enggak. Ya. Hanya bilang malaisa bihi ilmun. Ruh Ruh bahwa itu kebenaran fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghum zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ini termasuk orang-orang yang nggak boleh kita ikuti orang yang senantiasa me membahas-bahas e, golek perkoro e, membahas, mengkaji, mempermasalahkan ayat-ayat yang mutasyabihat tujuannya untuk menimbulkan fitnah di antara umat Islam. Jadi istilah wong Blitar itu gugah gurem turu. Golek per golek perkara. Lah itu ulama-ulama atau kelompok-kelompok yang nggak boleh kita ikuti mereka itu. Uh, ya, ya mungkin termasuk begitu itu ya termasuk yang wahabi wahabi itu kajian-kajian kajian ya. remot Ya. Oh, bahas barang apa penting, apa penting. Wih, jalannya tumpah. Nah, yang atas-atas itu sodiqun anaba ilayya ahlu dzikri itu sebetulnya dalam mensikapi ayat-ayat mutasyabihat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullum min indi rabbina ayat-ayat yang mutasyabihat itu mereka hanya bersikap pokoknya kami iman bahwa itu wahyu Allah pokoknya kami iman bahwa itu mengandung kebenaran isine opo mbuh karuh eh, kullum min indi Rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ini wis pokoke manut ulama, manut Mbah Hasyim itu masuk kategori itu. Manut Mbah Tohir itu masuk kategori itu. Terus untuk untuk untuk model sekarang itu kalau modeli itu bagaimana? Yang namanya sodikin ya. kriteria lah kasarannya kita itu tidak harus dekat lampu. Eh, jauh dari lampu pun asal ada di kisaran lampu itu ya melok selamat. Enggak harus gandolan sarungnya Hamid. Sampeyan cukup gandolan sarunge wong sing gandolan sarungi wong sing gandolan <laughs> sarungi selamat ya. Borot siji, borot kabeh. Ora. Ngekla. Dan itu masih masih dalam kisaran Yai Masih dalam kisaran Mbah Hasyim As'ari. Tidak lampu panas ya, dan sekarang kan umumnya kan calon cangkem lekrek. Jadi Cirinya NO, amanat ayat yang ke-11 kemarin eh, yang kiai sepuh itu harus senantiasa eh, sadar besok zaman mati loyi harus senantiasa mengkader wiritan yo ya wiritan toriko yo ya toriko tapi jangan ditinggalkan taklim tadrib pengkaderan terhadap santri Santri yang sudah dekater kiai aja mencela mencele. Jangan merubah-rubah apa yang selama ini diajarkan oleh kiai. Kalaupun dilakukan pengembangan sesuai dengan situasi, tantangan zaman, monggo. Modifikasi sedikit, monggo. Tapi sasis jangan dirubah. Hmm. Nah, iya. Dan begitu. Itu ma badalu tabdila. itu Wis termasuk badalu tabdila. Cuma saya juga masih khusnudon sedikit pada mereka. Mereka itu barangkali hanya ingin mengimbangi aliran keras. Gitu. Jadi barangkali mereka ingin bicara begini. Kenapa kami dilarang jil itu? Nah, kalau yang keras boleh, yang kendor juga boleh. Eh, yang seperti itu. Kalau yang wahabi titik-titik fitnah, titik-titik haram, titik-titik musyrik, nah, maka yang ngeslu akeh-akeh tidak fitnah, akeh-akeh tidak sirik. Dan, eh. Nah, kalau kami dilarang, maka yang wahabi harus dilarang juga. Itu sebetulnya Eh, ben dan yang itu eh, apa dalam konteks pergolakan pemikiran itu penting katimbang Wahabi yang keras-keras itu menentang yang NU menentang yang wasaton mending digolek ini pekerjaan menentang yang menunggu ini no musuh. Dikolekno musuh. Mangki wis ditakoni, gale jae. Iya. Gale jae. penghujat uh, eh, kalau kita patokan kita itu aswaja ahlu sunnah wal jamaah lalu kelompok-kelompok faham atau aliran yang jauh menyimpang dari itu kepada awamul muslimin kepada murid kita itu harus kita beritahukan kalau itu terlalu kanan ya terlalu kanan kalau itu terlalu kiri ya harus kita sampaikan bahwa itu terlalu kiri sejak dulu ulama-ulama kita melakukan itu eh, apa Imam Nawawi dan sebagainya misalnya menyebut ini salah ini sesat itu itu biasa dan agar menjadi hadar kewaspadaan bagi umat Islam supaya tidak mengikuti mereka adanya tak apa jarah wa taktil dalam ilmu hadis eh, enggak ya, benar itu itu palsu enggak benar itu itu wong tukang maksiat enggak benar itu itu tukang boroh itu semua dilakukan dalam rangka memurnikan yang murni dan jangan sampai itu tercampuri yang lain-lain orang awam biar enggak apa, eh, biar enggak katut-katut ke sana. Nah, selanjutnya itu benar-benar untuk memurnikan yang murni eh, meluruskan itu apa apa sebetulnya pelampiasan dari kebencian, kedengkian dan seterusnya itu nanti tergantung apa? Tergantung nawa itunya masing-masing. Uh, saya kurang tahu niat mereka tapi misalnya Abdullah Ta'ala al-Haddad itu kurang apa alimnya, kurang apa jernihnya, tapi juga tidak kurang keras. Apa? Asawaikul muhrikoh itu dia apa mengkritik menentang apa Wahabi Syed Maliki itu kurang kurang kayak apa tapi dari buku-bukunya juga juga begitu. Nah, tentu maksud beliau itu tidak untuk bermusuh-musuhan. Dan kita wong awam mengerti awas. Enggak like kita apa tidak bersikap seperti itu, jangan-jangan kader-kader kita terus nah, katut muniku. Lek katut muniku yang menimpa kita akan lebih parah lagi. Mungkin sampean dikafir-kafirkan oleh anak sampean sendiri. Sampean mungkin dikafirkan oleh murid-murid sampean sendiri karena katut. Nama katut sing iku. Dan insya ahlu sunnah masih eh, sakmatio masih propor ma, masih proporsional sak kereng-kerengnya ahlu sunnah kepada mereka kita nggak pernah mengkafirkan mereka. Hatta LDII yang sebagian dulu menganggap kita najis, NU tidak pernah mengkafirkan LDII. Sekalipun mereka kadang yang mengkafirkan kita. Kita nggak pernah mengkafirkan mereka. Andai kita ditanya pitek sembelihannya LDII itu halal. Iya. Sembelihannya sah karena masih kita hukumnya Islam. Lah, tapi wong ikut ngono-ngono ada subhat, ada keremeng-remengan yang membuat kita tidak bisa memastikan mereka kafir. Pertama mereka masih syahadat, mereka juga masih sholat. Terus kalaupun ikut begitu itu mungkin nggak ngerti, mungkin salah paham, mungkin kepeksol, dan seterusnya. Nah, ada berbagai syubhat kemungkinan begini begini begini itu eh, membuat kita tidak bisa memastikan mereka kafir. Maka kita pun tidak mengkafirkan mereka. Hatta kalau zaman membaca maaf kalau ada yang nggak setuju, kalau zaman baca iana itu syiah rafidah itu nggak sampai kafir. Syiah rafidah itu ya ahli bid'ah iya, fasik iya, tapi mereka tidak kafir Dan kalau mereka ngimami sholat Kita makmum itu sah Tapi ma'al karoha hmm. Makruh eh, Waisikul ikhtidak ma'al karoha Sah makmum tapi makruh Dengan seorang imam yang itu syiah Rafidah Syiah imamiyah Syiah ikna asyariah Padahal mereka juga tidak kurang menentang-nentang Abu Bakar. Kita katakan e, menentang Abu Bakar itu salah. Dan kita katakan Syiah dalam hal itu salah. Syiah dalam hal hanya menerima Ali itu salah. Tapi meskipun itu kita salahkan, kita juga nggak sampai mengkafirkan mereka karena mereka ahlul kiblat, mereka juga la ilaha illallah. Ya, nah. dan Kalaupun mereka begitu mungkin elon-elon, katut-katut, mereka mungkin nggak ngerti atau mereka emosi. Gitu. Tapi kalau begitu itu nggak kita katakan salah, maka khawatir nanti anak-anak kita ikut yang begitu-begitu itu. Dan kita mengatakan syiah salah, andai itu salah, itu lebih ringan daripada kita menjadi Syiah akhirnya menyalah-nyalahkan Abu Bakar. Jadi menyalahkan Syiah itu andai salah, salahnya lebih ringan daripada kadung katut Syiah akhirnya menyalah-nyalahkan Abu Bakar, Umar, Usman. Nah, yang kita pilih kan akhofid akhofid dororeh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi prakteknya mereka juga mentakwil. Wahabi yang katanya dia ya, itu kalau kita desak akhirnya juga mentakwil. Mereka itu kalau misalnya mengatakan eh, yanzilu minas minat apa uh, yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya mudun temenan pangeran ya uh, ayat-ayat mutasyabihat mereka apa maknai literal seperti itu itu sebetulnya termasuk itu tadi ya tapi ona ma tasyabaha min al fitnati wa qira'a jadi kalau mereka ikut salaf itu tidak memaknai. Kalau mereka ikut salaf menang. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna Kalau ikut rasikhun pokoknya kami iman. Maknanya apa? Boh. Itu tapi mereka mengklaim itu katanya ikut sikap salaf. Lah kalau ikut salaf jangan mengatakan ikut moto temenan. Jangan mengatakan ikut tangan temenan. Tapi eh, secara kebahasaan yadun itu maknanya tangan. Tapi ketika itu terkait dengan Allah yadullah, mbuh maknanya aku karo. Ini salah itu. Nah, lah kalau memastikan maknanya ya tangan itu Gusti Allah kemana teman itu sudah tidak salah. Eh, nah, sudah mentakwil. Nah, ya. nah, yang katanya mereka mau takwil itu kalau misalnya kita pepet akhirnya mereka mentakwil juga ya apa si apa eh, Wahabi memahami hadis begini misalnya ya benar Adam ya, ana marid ya, falam ta'udni qala ya rab kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin wahai ibnu Adam saya ini loro lalu sampean enggak nyambangi aku nah, bagaimana saya nyambangi sampean wong sampean itu rabbul alamin Ya benar Adam, ana ja'id falam tudimni. Kaifa utimuka wa anta rabbul? Nah, kan hadis Bukhari Muslim. Ya benar Adam, ana apa? Aksan. Ya, nah, apa? Istas kah falam tasqini. Kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Nah itu kalau di mana letter lekan kacau. Oh Gusti Allah itu loro. Gusti Allah itu ngelak Gusti Allah itu luwe mau nggak mau kan jadi ya ditakwil mau nggak mau ditakwil nah kenapa ditakwil karena nggak masuk akal kan begitu sama-sama kalau nggak masuk akal ditakwil kenapa anda ngotot ya Allah itu kok tangan temenan kenapa anda ngotot eh, ainullah itu kok eh, eh, Kalau yang dari bacaan Ubay bin Ka'ab yang diikuti Hafiz itu kan mandek. Tapi yang kiraan Min bin Abbas eh, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Nggih. Itu kalau benar-benar mutasyafihat yang manusia nggak mungkin mengetahui Ya hanya Allah yang tahu. Hakikat swarga itu kayak apa? Allah yang tahu. Itu barang goib. Ya. Eh, terus hakikatul ars itu ya apa? Hakikatul lauhil mahfud itu kayak apa? Kita nggak tahu. Arabia. Nanti diskusinya bukan masalah wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Mutasabihah itu, itu apa? Selama manusia masih bisa memahami itu dengan berbagai alat, maka itu nggak termasuk mutasyabihat. Kenapa mutasabihat tergantung kemampuan inteleksi manusia? Eh, yang goib goib itu manusia nggak nggak roh. Layak melukai layak alam melukai illallah. Berarti tidak ada intelek inilah Ya wis pokoke le, masalah goib wis. Hakikat ruh itu kayak apa? Enggak ruh temenan. Enggak ruh temenan. Jadi yang mutasabihat itu yang begitu-begitu. Nah, kalau sekedar misalnya tangan Allah, mata Allah, pandangan Allah itu nggak termasuk mutasyabihat. Ini sastrawan aja tahu. Mohon uluran tangannya. Ya nggak mungkin itu dimaknai ngene tok. Tapi nggak nggak memastikan apa? eh, sekali lagi ya misalnya kayak kalimat apa tangan eh, tangan itu dalam bahasa sehari-hari saja lah yang Quran ketika itu juga nggak lepas dengan apa berbahasanya orang Arab sehari-hari eh, apa itu tadi ya. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Apa maknanya tangan Allah itu? Karena itu terkait dengan innaladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullah fauqa aydihim. Bahwa orang-orang yang membaiat pada Nabi itu hakikatnya juga berbaiat kepada Allah. Karena tangan Allah ada di atas eh, tangan mereka juga itu kan seakan-akan apa mentasbeh, mentasbeh saja orang-orang yang bayat pada Nabi itu koyok-koyok juga bayat eh, kepada Allah karena tangan Allah ada di atas apa tangan mereka nah terus tangan Allah itu maknanya apa bisa pertolongan bisa kekuasaan, eh, kekuasaan dan dan sebagainya. Terus eh, orang menyebut misalnya kaki tangan asing, itu maknanya ya nggak mungkin kaki temenan, tangan temenan. Kaki tangan kaki tangan asing itu kan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan asing. Eh, itu tangan kanan fulan Ya enggak mungkin dimaknai tangan beneran. Maksudnya kan orang keper orang kepercayaan. Ya sejak dulu orang berbahasa itu ya begitu itu. Nah, ketika Quran turun dengan bahasa orang Arab, maka tidak menutup kemungkinan satu dua makna tangan itu menyangkut satu dua makna ini. yang tadi tak nyun di mana sekalian kan apa cai cai tadi cai Allah apa Loh. Ya benar Adam istan amtuka falam tut inmi falam tut inni. Wahai anak Adam saya ini lapar minta makan. Kenapa anda enggak memberi makan? Terus kaifa utimuka wa anta rabbul alamin. Alam ta'lam anna abdi fulanan eh, apa? Apa sama nggak ngerti bahwa hambaku si fulan ini istat amaka minta makan pada sambil kelaparan. Falau akan tahu lawajat kadalika in indi. Andai zaman mau memberi makan tetangga teman yang kelaparan itu, maka anda mendapatkan hal itu, air balasannya, sawabu dalika, indi di sisi kulakukan. Itu untuk menunjukkan betapa terhormatnya memberi makan kepada hamba Allah Saking Sangking terhormatnya perbuatan itu Sampai seakan-akan sama dengan memberi makan Allah Untuk memberikan penghormatan tinggi terhadap Ka'bah Maka Allah pun menyebut itu Baitullah Rumahnya Allah Bukan kok, rum, bukan kok Allah menempat di situ itu Itu untuk menghormati dan enggak sembarangan loh itu. Itu Baitullah, itu rumah Allah. Masjid itu juga baitun min apa? min buyutillah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ai masjid. Ya? Jadi ketika sesuatu itu dimudofkan kepada Allah itu itu litakdim untuk menunjukkan bahwa itu benar-benar mulia, benar-benar harus dihormati. Nah, Saking tingginya nilai memberi makan menolong hamba Allah itu seakan-akan kayak eh, memberi makan pada Allah. Saking tingginya sholat di sekitar Ka'bah sampai seakan-akan kalau kita sowan Ka'bah itu sama dengan sowan kepada Allah. Itu itu tasrif. Idofatu tasrif. Takwil itu membelokkan lafaz dari maknanya yang asli karena kalau dimaknai letter lek nggak mungkin. nggak mungkin itu mustahil aklan atau mustahil nason. Mustahil menurut ayat yang lebih terang. Nah, itu namanya takwil. Dibelokkan karena itu. Terus dibelokkan dari makna asli. Makna asli itu apa? Makna asli itu asli itu bisa makna komusi itu juga asli atau makna istalaha alihin nas itu juga makna asli. Jadi meskipun eh, buko buka buka ya. buko buka itu makna aslinya ini buka tapi orang poso terus maghrib maghrib mangan itu juga buka buko. Nah, buko itu dimaknai buka itu yo ya makna asli dimaknai apa apa tadi mangan maghrib bagi wong poso itu juga makna asli nikah itu makna aslinya kumpul jima laki. Misalnya dalam hadis Muslim misalnya. Tentu. Ya napa Nabi? Lek bojoku loket. Lataf al syai'an if alu masih itu. Ya. lakukan apapun meskipun bojomu khed, pokok enggak nikah. Ain jima. Ya, ya lianin jima ya, oleh nikah itu maknanya jima. Tentu. <laughs> kalau lafat nikah jimat dimaknai jima itu makna asli juga tapi nikah saya maknai akad nikah itu juga makna asli nah, tangan itu menurut kamus makna aslinya ini tapi ketika sudah menjadi mustalah ammah bainan nas bahwa kaki tangan asing itu maknanya orang yang bekerja untuk kepentingan asing. Andai ada istilah kaki tangan asing tak maknai begitu, itu enggak takwil. Makna asli. Istilah alaihin nas. Itulah. Wonten kaki Kakek ang. Gila ke ngene iki. Wonten sing jenenge pemelokan. Pemelokan. Iya mana asli? Mana asli Pemelokan lagi murangan Sholat Sholat itu mana aslinya doa Tapi ketika sholat itu Centak centuk mulai takbir sampai salam ya, Itu juga mana asli Bukan takwil Justru ketika eh, nggak eh, dimaknai begitu Itu bisa-bisa malah dianggap ngapusi Wes sholat teman Wes aku wes sholat masjid turung ngelakoni cendak cenduk bareng dicek temenan wes aku wes dongo <laughs> ini jaluk ditutupi sama iya kala jaya <laughs> jannah narik termasuk mutasar sementara kita pahami berarti lepas itu takwil atau tidak kan semua dalam rangka menyelamatkan Hmm. Kalau saya menyebut itu enggak takwil. Jadi kalau kita ngotot wa ma ya'lamu ta'wilahu il illallah ya, nah. Terus Imam Asy'ari mengatakan istawa ay istaula. Ya memang dulu biasa orang itu menggunakan kalimat istawa bermakna berkuasa sampai masalah goibiat pun di ditakwil. Ini neraka ini ini. adalah Suarga ini ini. Jadi eh, kebangkitan yang sebenarnya tangi itu ke alam kubur itu kalau tangi itu tenan nggak mungkin. Kenapa? Sebab eh, orang mati itu jasad orang itu Hancur. sudah masuk ke bagian jasad orang lain. Karena saya mati di sini, lantas di kuburan saya itu di di, ditanduri pokok. Ah, bagian dari zat-zat saya menjadi zat-zat tanah. Setelah menjadi zat-zat tanah, tanduri pokok, Terus pokoknya mau pangan. Bagian dari badan saya sudah menjadi bagian dari badan sampean mengandung mayit. Nanti kalau sampean mati, ya begitu lagi, terus dipangan wong liya, itu bagian dari tubuh sampean menjadi bagian dari tubuh orang lain. Kalau ini bangkit utuh, maka sampean harus kurang keruang. Kalau mayat yang pertama itu dibangkitkan utuh, maka unsur-unsur saya yang sudah zaman ambil kan dikembalikan ke saya lagi zaman maling nggak utuh kerowa ya kerowa kerowa jadi semua mayat bangkit utuh itu nggak mungkin nah lek ngono kebangkitan itu bukan kebangkitan jasa dia itu kebangkitan rohani lah yang goib goib diotik itu loh namanya takwil lah ahlu sunnah nggak ngelakoni ngono-ngono itu. Ya. Iya, sing terus gegernya kan justru kelompok Asy'ari dan Hanabalah. Heeh. Waktu itu kan milik gara-gara ayat muka sadar. Saya yakin sakniki Wahabi kali bisa kali NU lah. Nggih. Iya. Tapi jajarannya urusan guru. Mun boten mutasabihat ya. Iya. Kadang-kadang begitu itu eh, faktor karakter ada. Jadi orang Arab Madinah apalagi dia mungkin juga keturunan Quraisy yang lumayan-lumayan cerdas. Itu eh, pola pikirnya mensikapi Quran itu kadang beda dengan Arab-Arab Badui, Arab Najd. Begitu termasuk Saudi kalau sekarang ya, termasuk al-a'rabu asatu kufron wa nifaqon tempat lahir lah ya wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzalallah Nah, kalau menurut Abu Sunnah masalah bangkit dari kubur itu Imam Ghazali menjawab begini. Uh, ketika orang-orang kafir itu mengingkari kebangkitan, Quran menjawab, "Qul bala wa rabbi asunna tsumma latunabba'unna bima amiltum." Demi Allah, kalian nanti akan dibangkitkan. Ketika Nabi Muhammad beraudiensi dengan mereka terus bilang kalian, yang disebut kamu itu kan nggak robone tok ya enggak ya Kamu itu ya lengkap ini. Nih, maka nanti yang bangkit itu ya ya lengkap ini. Nah gimana menyangkut masalah bagian dari unsur tubuh saya sudah menjadi bagian dari apa? unsur orang lain. Enggak usah mikir begitu. Enggak ada yang sulit bagi Allah itu untuk mengutuhkan apa? kembali. Sedang burung yang sudah dicincang oleh Nabi Ibrahim ya, dicacah dideleh dengan pucuk pucuk gunung wong bisa kembali utuh satu sel sperma iso jadi sekian juta dan biarkan satu sel sperma eh, dari Adam ke istrinya terus eh, mana Kobil mana Habil dan terusnya udah bisa sakmene juta iso nah, kalau mek perkara geruang titik jangkepine ya hmm, kison Qul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah. Es. Nggih. Gak usah ngono-ngono ngarakno ruwet. Tapi wong liya gitu Mungkin ada faktor lain sehingga dalam Al-Qur'an ditampilkan orang-orang kafir menolak kebahagiaan. Padahal kalau kita baca sayur-sayur dan itu itu ada juga bicara tentang taat dan asyik. Tidak semua orang yang hidup di al-asrul jahili eh, itu punya pikiran menolak hari kebangkitan dan seterusnya. Eh, kayak syiru labin apa itu? Astaku syi'rin syi'ru tapi Ya, nah. eh, kehidupan yang sejati kehidupan akhirat. Ala kullu syai'in ma batilun. Ya, hanya mereka mungkin keyakinannya, ajarannya, agamanya lah belum lengkap belum tertata rapi ya. terus mereka-mereka yang ingkar itu sebetulnya eh, ya karena dengki karena dan sebagainya itu aja ini andai yang menerima wahyu mereka atau sopolah yang mereka senang hmm. kenapa kok Muhammad kok bukan saya faktor iya. kesukuannya iya. faktor kesukuan wakuduhan nas wal ijarah iya. Jadi menurut saya kalau memang ikut bacaannya Ibnu Abbas wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhun orang-orang yang mendalami ilmu pun bisa mentakwil maka pengertian pengertian ayat-ayat mutasyabihat itu diletarkan, yakni ayat-ayat yang mengandung makna mus mustaro ya kan? ayat-ayat yang mengandung makna ganda bisa begini bisa begini untuk memastikan maknanya ini itu perlu takwil dan kalau takwil hanya sekedar begitu saja, maka rosihun pun bisa. Tapi kalau uh, uh, itu mughayyabah, maka ayatnya mandek wa ma ya'lamu ta'wilahu Kecuali Mu'tazilah itu tadi yang sampai mughayyabat pun di diude-ude. Hatta zat Allah pun diude-ude akhirnya mengingkari sifat Allah. Jadi nggak ada sifat kudrat itu nggak ada, sifat irodat itu nggak ada. Lah ya apa? Allah qadirun bidatihi. Allah qadir maha kuasa itu bukan karena punya kudrat. Allah maha mengetahui bukan karena punya pengetahuan. Eh, Allah alimun bidatihi. Allah hayyun bidatihi Allah muridun bidatihi. Nah, kenapa mereka sampai mengingkari kudrat, iradat, saya ilmun, sifat-sifat Allah itu? Karena ngutik-ngutik zat Allah itu. Yang dulu apa? Jawab begitu itu. Loh, lelek Gusti Allah dua sifat. Iku koyok sifatnya legi yang dimiliki gulo, atau kayak sifatnya kuning yang dimiliki lawang. Ya. lawang itu dua rupa kuning lawang kan kuning kalau sifat Allah itu seperti sifatnya kuning yang melekat pada lawang maka <clears throat> eh, apa sifat itu tidak menjadi bagian tidak tidak menyatu dengan ya. zat dan bisa dipisah berarti Anda menyamakan Allah dengan lawang Eh. Kalau sifat Allah itu menyatu dengan dat, nggak bisa dipisahkan. Seperti manis yang menjadi sifatnya gula. Ketika manis dilepas dari gula, nggak jadi gula. Manis itu menyatu dengan gula. Apa sifat kudrat irodat itu menyatu dengan dat Allah? Seperti menyatunya manis pada gula. Kalau anda katakan itu menyatu, maka anda menyamakan Allah dengan gula. Nah supaya kita nggak menyamakan Allah dengan lawan, dengan gula, ya sudah nggak nggak usah kita katakan kalau Allah itu punya sifat. Allah nggak punya sifat. Bagaimana gimana? Allah qadirun bidatihi, Allah muridun bidatihi. Nah, pertanyaan uh, Asy'ariyah, bagaimana mungkin nggak punya kudrat kok kok qadir? Bagaimana mungkin nggak punya kemampuan kok eh, apa? Kok berkuasa? Bagaimanapun nggak punya ilmu kok beril berilmu. Nah, orang dikatakan alim karena berilmu. Nah, begitu. Nah, terus sifat Allah itu enggak gimana gimana aja diurus. Itu masalah ghaibiyah. dia. <laughs> Kalau mengajar mengajar tauhid begitu itu kan membuang-buang waktu. Membuang-buang waktu. kurang menggayan. Tahu artinya teologi itu bagaimana menjadi sosiolog sosiologi teologi itu filsafat menjadi keyakinan terus teologi itu mempengaruhi mental teologi itu uh, dijiwai yang akhirnya apa eh, diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Orang yakin betul tentang Allah, semuanya serba Allah. Sakit dia tidak marah, dihina tidak marah, dipuji tidak. Eh. Kalau dipuji saya senang, salah. Karena ketika orang memuji saya, hakikatnya memuji Allah. Biar Allah saja yang ridho, yang senang, jangan saya. Orang ada orang muji Mas Rauf kok ya saya senang itu kan wong GR itu. Hmm. Dan begini Jadi orang yang senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupannya, diilokne ya kak muri dipuji-puji ya kak kegedendas, itu menjadi sikap mental. Kayak kitab-kitab tauhid sekarang itu perlu direformulasi kembali. Coba andai kata sekian tahun kurang diperbincangkan, mana saya Gustav gampang mikir aku <laughs> aku ini aku ini <laughs> dipikir iya. GL iya. GR apa GL GL GL ampun nggih gendeng lek iya. wes balik ahlu sunnah manut ulama apa wakunu ma'as sadiqin wattabi' sabila man ba ilayya fasalu ahlan zikri dan itu dalam konteks juga wala taqfu ma laisa laka bihi Terus ada yang kan ya? Oh Taurat. Zikir itu ay, eh, ya. Eh, melihat sebagian asbabun nuzul itu karena orang-orang jahiliyah tidak percaya kalau ada wahyu. Ya. Enggak mungkin manusia kok menerima wahyu innama anta basarum misluna. Enggak mungkin man. Sampeyan wong goblok. Ya. Artinya bantahnya begitu. Oh sampean enggak pernah ngerti tentang wahyu. Enggak pernah. Kalau sampean enggak ngerti Quran, tanyalah pada orang-orang Yahudi yang mereka juga punya Taurat. Jadi kalau ini hanya dikatakan klaim, yang mengeklaim punya kitab suci itu bukannya kami. Yahudi pun juga klaim mereka punya kitab suci. Kalau nggak percaya tanya oh fasalu ahlan zikri. Tanyalah kepada Yahudi-Yahudi yang mereka juga punya Taurat. Tanya Kristen yang mereka juga punya Injil. Dan kalau Anda menentang kami, kenapa Anda nggak menentang si yang punya Taurat itu? Bisa jadi konteksnya ke sana juga. berarti tidak perlu Ma'asa dikin itu tidak perlu ada nah, kriteria kan? Itu wa, wa fi riwayatin Fi asbabin nuzul Nah perlu Wawasan ombong ini perlu Cek enggak Ngamuan Maksodikin itu tidak tidak perlu ada kriteria bisa. Apa sodikin? Apa jenenge sodikin to? Untuk mempertegas pemahaman saya. Terus mungkin karena sebab muncul. Ya. Hmm. Tapi kalau kita berangkat dari dari bahasa, modernkan bahasa itu modernkan politik ya kan. Kalau semua Al-Quran itu saya anggap, oh ada sebab munculnya. Begini, asbabun nuzul itu tidak membatasi pemaknaan Quran. Tapi asbabun nuzul itu membantu kita memahami Al-Quran. Jadi ahkamul Quran la payat al itu kan? Eh. Jadi karena asbabun nuzul ini oh berarti ini tuh maksudnya. Oh. Nah, makanya kadang-kadang asbab nuzulnya begitu tapi oleh Al-Qur'an kalimatnya dibuat umum. Misalnya eh, ngomong tentang orang munafik yang begini-begini. Quran tidak mengatakan eh, apa? Kamu itu kafir. Enggak. Kamu itu dolim enggak. Tapi Quran mengatakannya misalnya eh, Allah tidak menyukai orang-orang dolim. Tidak kok Allah tidak menyukai sampean. Itu tidak. Padahal yang dimaksud dolimin itu ya mukhotobin itu. Nah, eh, satu sisi apa ayat digandeng dengan asbabun nuzul itu kita simpulkan bahwa Allah tidak meridhoi mereka mukhotob ketika itu. Yang kedua, Allah memberi cap mereka itu dong dolim. Yang ketiga, orang-orang yang punya sikap, punya perilaku seperti mereka, nanti juga nggak apa-apa kalau mereka itu disebut dolim. dolim. Eh, andai Gusti Allah itu dawuh eh, sambian salah, eh, bisa-bisa nanti orang yang berlaku eh, itu yang disalahkan kan mereka bukan saya. Ah. Eh, malih-malih ayat itu tat, tatakayah apa? Ya asbabin nuzul. kalaupun akhirnya terbatas ditaksis atau ditakyid itu harus berdasar dalil. Jadi asbabun nuzul tok itu tidak bisa mentaksis. Enggak ada kaidah usul fikih itu eh, taksisul ayat di asbabun nuzul itu enggak. Yang ada taksisul ayat ke ayat, taksisul ayat ke hadis, di sunnah, taksisul sunnah ke ayat, Taksi sunnah bis sunnah taksisus sunnah bil ijma macam-macam tapi kalau taksisus sunnah taksisul ayat bi aspek nuzul nah, itu enggak ada ayat yang turun kan tidak semuanya ada sebab yang membuat ayat itu turun hmm. kalau saya katakan semua ayat itu ada sebabnya baik yang sebab seperti itu maupun sebab konteks lain kayak alhamdulillah alamin hmm. Lilatul Soikin Asbabun nuzulnya kan karena konteks Arab hmm. Bisa tidak bahasa kata-kata Kebiasaan tradisi Arab yang tagar ngalor ngidul ya itu menjadi sebab oh. konteks menjadi oh, Tapi ayat bukan, bukan asbabun nuzul gitu. Eh, itu, itu itu bukan asbabun nuzul jadi Quran pakai kalimat seperti itu itu sekaligus eh, sebagai kilas balik terhadap budaya, tradisi, nilai-nilai sosial. Kira-kira itu saya anggap sebagai sebab. Eh, kalau asbabun nuzul itu situasi tertentu, ada orang tanya atau ada peristiwa, kemudian Quran menjawab itu. Nah, mungkin saya membuat istilah baru, hal yang demikian bukan asbabun nuzul, asbabul nopong. Itu duruf. Ah, asbabul eh. gitu. eh, jadi kalau asbabun nuzul itu khawatir yang yang begitu itu itu juga membantu Duruf kan, duruf kan, kan, ijtimaiyah. Sama kan, saya sendiri kan moro-moro ngomong kan nggak mungkin, hmm. mesti ada faktor. Atau saya kesandung kan gitu. Kalau ngomong pun kenapa tahu-tahu pakai istilah itu? Itu memang ada situasi sosial, situasi budaya yang masyarakat sudah terbiasa pakai itu. Duruf apa, sih Kayak itu Mas ya, Kondisi tentang cerita-cerita terdahulu itu kan kalau sebabnya itu dong kan kalau sebabnya kan Nah, kalau teori bahasa kan tidak ada teks yang lahir tanpa konteks, maksudnya kan gitu dalam teori bahasa. Hmm. Nah, Quran itu anggap begitu. itu. Nah, saya mengistilahkan yang seperti itu, asbabul uh, eh, ngambil istilah itu Mesti karena ada sesuatu situasi yang menyebabkan ini coro dohir Allah memilih kata itu. Tapi juga bisa dijadikan contoh saja itu. Sampel, sampel, sampel. Sampel. Nah, kadang beberapa teman jil itu kayak-kayak uh, eh, Quran itu terbatas dengan asbabun nuzulnya. Enggak bisa ditakmin. Itu kan ketika itu saja, sekarang lain, Bro. Nah, bedanya antara kita yang yang umatan wasaton dengan mereka. Nah, sing aliran keras enggak patek mempedulikan asbabun nuzul. Wes pokok begini misalnya begini. Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha. Barang siapa maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas ketentuannya masuk neraka jahanam selamanya. Maksiat saja masuk neraka jahanam selamanya. Itu kalau kena arilan keras, zino neraka selamanya. Gendaan neraka selamanya. Eh, karena memang muni letter letternya seperti itu. Nah kalau ahlu sunnah itu nggak begitu. Eh, ayat itu turun dalam konteks apa? Mereka melakukan kemaksiatan dalam bentuk apa? Ternyata diajak iman nggak mau. Maksiat dalam bentuk nolak beriman, nggak sembarang bentuk kemaksiatan. Jadi asbabun nuzul itu membantu kita memaknai maksiat dalam bentuk apa Tapi orang kena itu maksiat yang model itu cok. Kalau sekarang kan lain maksiatnya. Terus kalau popo model cil, ya salah mana? Wes khairul umuri. Allah. Benar. Al-Fatihah. Ya, Orang mesti boy. Monggo istirahat dulu. Terus nanti dilanjut. Ya makan-makan itu. Oh, makan. Boten tahu. <laughs> Oh, obel oh, liwat tok Lancar nah, jaya. Salah. Ya eh, Ustaz ya merek. Aku cek iso nilik rek rek. Eh, tahu tahu. Oh, pengen ngarep rek. Oh, iya. Ustaz mau iya. eh, menurut keputusan NU itu hadisnya lemah. Nah karena hadisnya lemah Hadis itu tidak cukup kuat Untuk menetapkan hukum Bahwa sholat terbawakasan itu sunnah Sehingga NU menghukumi sholat terbawakasan tidak sunnah dan mensunah-sunahkan sesuatu yang tidak sunnah itu menjadi ajaran yang fitnah. Terus andai kita bersama orang-orang karena di kampung kiai kita mengajak begitu misalnya, maka menurut saran NO silahkan anda melakukan itu tapi tidak niat eh, sholat dengan nama-nama tertentu. Kalau misalnya waktu itu waktunya duha, silahkan saja sholat duha. Kalau anda punya hajat, kebetulan kepingin anaknya lulus, silahkan ketika itu niat sholat hajat. Kalau hajat awal, Terus kalau nggak ada maksud apa-apa, nggak ada musibah yang sedang menimpa kami, ya, kan? nggak ada hajat yang penting yang perlu maka sholat sunat itu ada sholat sunat tanpa nama kalau diniati misalnya kita ucapkan di sunnah lillahi ta'ala itu ya. nah dengan begitu secara pribadi kita menghindari sesuatu yang bid'ah atau minimal diperselisihkanlah tentang statusnya itu dan menghindari sesuatu yang masih jadi pergunjingan itu lebih baik daripada melakukannya al khuruj minal khilaf mustahab menghindari sesuatu yang masih diperselisihkan itu lebih baik daripada melakukannya di sisi lain kita juga tidak menentang tradisi yang memang sudah mungkin di kampung itu berlaku terus misalnya kalau nggak salah di Gading itu e, diniati sholat hajat hajat kaful bala hajat apa begitu jangan sampai diangkat Nggih. tapi namanya hadis walaupun kan tetap hadis ya. Hmm? artinya kedudukannya hadis itu kan tetap hadis ya. daripada omongannya yang kemelek Kalau semua hadis kita terima, maka itu uh, apa menjadi apa membahayakan Islam itu sendiri. Jadi hadis-hadis yang tidak akurat kita masukkan menjadi bagian dari ajaran Islam maka orang di luar Islam itu menyerang akurasi Islam gampang. Islam itu enggak akurat, Islam itu enggak valid. dan loh ini enggak ada dasarnya pun yang menjadi bagian dari ajarannya. Padahal anu tentang mau mau masalah kan hanya sanat saja. Hmm. Iya. Jadi eh, itu kadang-kadang sanatnya sohih pun makanya masih perlu di, dicermati apalagi sanatnya nggak sohih Terus kalau misalnya berdasar mimpinya seorang wali itu benar itu silahkan diperlakukan tapi oleh wali itu sendiri hmm. yang mimpi dia dan orang lain tidak diwajibkan oleh syariat Islam untuk meyakini kebenaran mimpi itu tapi lantaran dia seorang wali misalnya kita juga tidak perlu e, menentang keras terhadap perilaku orang itu kalau mimpi akhirnya menjadi dalil bahwa itu benar Nanti banyak orang akan mengklaim Ini ajaran yang benar berdasar mimpi saya